Kata Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah wa an Jubair ibni Muhammad ibni Jubair ibni Mut'im an abihi an jaddihi qala جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سماواته لهكذا وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب rawahu Ahmad wa Abu Dawud rahimahumallah. Dari Jubair bin Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari ayahnya, ayahnya adalah Muhammad bin Jubair. Dari kakeknya, kakeknya adalah Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhum. Beliau berkata, telah datang seorang Arabi, seorang Arab Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, jiwa-jiwa telah merasakan kesusahan. Keluarga pun hilang. Harta benda habis." binatang-binatang ternak pun binasa karena kemarau yang panjang. Maka mintakanlah untuk kami hujan kepada Rabbmu. Karena sesungguhnya kami meminta syafaat denganmu kepada Allah agar engkau memintakan mendoakan untuk kami kepada Allah dan kami meminta syafaat dengan Allah terhadapmu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda celaka engkau apakah engkau tahu apa yang kau ucapkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih dan beliau terus bertasbih sampai hal itu diketahui pada wajah sahabat-sahabat beliau artinya memberikan pengaruh kemudian beliau berkata waihak, mengulangi kalimat tadi sesungguhnya tidak dimintai syafaat dengan Allah atas seorang pun dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala lebih agung daripada itu. yahak. Tahukah kamu siapa Allah? Sesungguhnya arasnya berada di atas langit seperti ini. Rasulullah menggambarkan dengan jari jemari beliau mislal qubbah. Aras itu seperti kubbah dan bahwasanya arsy itu berbunyi, bersuara sebagaimana bunyi kendaraan karena beratnya penumpang yang mengendarainya. Ikhwani din kaum muslimin yang dimuliakan Allah dijelaskan Fadilatul Syekh Al-Allamah salih Al-Fauzan hafizahullah. Hadis ini juga demikian sebagai pentafsir dari firman Allah Ta'ala yang kita sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 67 وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Si Badui ini telah muncul darinya sikap yang buruk terkait hak Allah Subhanahu wa taala. Terjadi sikap yang buruk terkait hak Allah. Di mana ia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Dan ini terjadi karena ia tidak mengenal Allah yang tampak dari ucapan dia ia tidak mengenal tentang keagungan Allah kebesaran Allah Jalla ala nampak pada ucapan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengatakan wabillahi alaika kami minta syafaat dengan Allah terhadapmu jadi Allah itu sebagai penghubung terhadap Rasulullah biasanya penghubung itu kedudukannya lebih rendah yang si penghubung ini akan menyampaikan permintaan kita kepada yang lebih tinggi. Ini semua terjadi tentunya karena sebab kejahilannya, kebodohannya. Wal jahlu afatun sementara kejahilan, kebodohan itu merupakan penyakit yang membinasakan dan penyakit yang berbahaya. Sehingga di dalam hadis ini barakallahu fikum terdapat dan terkandung di dalamnya anjuran agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah agar bisa mengagungkan dan membesarkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan karena barang siapa yang tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh sangat pantas ia tidak akan mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ketika sahabat Jubair bin Mut'i mengatakan ucapan beliau ja'a telah datang seorang Arabi, seorang Arab Badui. Al-Arabi adalah orang yang tinggal di pedalaman. Di Al-Badiyah. Ini Arabi. Kalau Al-Hadari Istilah Al-Hadari adalah orang yang tinggal di perkotaan mayoritasnya orang-orang yang dikatakan sebagai Arabi, seorang Badui, itu dikenal dengan sikap keras, sikap kasar dan kejahilan, kebodohan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat At-Taubah ayat ke-97 Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih Orang-orang Badui itu lebih besar kekufurannya dan kenifakannya, kemunafikannya dan lebih wajar mereka tidak mengenal hukum-hukum dan batasan-batasan yang Allah turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, telah datang sebenarnya larangan untuk tinggal di Al-Badiyah, di pedalaman. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad serta Abu Daud dan At-Tirmidzi serta An-Nasa'i rahimahumullah dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Man sakanal badiyata Jafa. Siapa yang tinggal di Al-Badiyah di pedalaman ia akan memiliki tabiat yang kasar. Bahkan kata Syekh hafizahullah taala telah datang anjuran untuk pergi ke perkotaan dalam rangka belajar sehingga seseorang tidak terus-menerus menjadi seorang badui sepanjang hidupnya tetapi yang sepantasnya dia lakukan adalah an yatafaqqaha fi dinillah bertafaqquh mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala si Arabi ini barakallahu fikum datang dan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar berdoa dengan doa istisqa meminta hujan kepada Allah. Dan yang seperti ini tidak mengapa. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum kalau mereka merasakan masa kekeringan, paceklik, mereka pun datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam beristisqa agar Rasulullah mendoakan mereka untuk Allah turunkan hujan kepada mereka. Si Arabi tersebut si Badui tersebut telah menceritakan dan mengabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang terjadi menimpa manusia karena sebab tertundanya turunnya hujan, terjadi kemarau, terjadi paceklik, kemiskinan melanda. Yang tentunya yang demikian ini tidak mengapa disebutkan terhadap orang lain agar orang tersebut termotivasi untuk memintakan hujan kepada Allah mendoakan mereka. Maka si A'rabi tersebut mengatakan kepada Rasulullah, "Fa inna nastashfi'u bika 'ala Allah." Kami meminta syafaat denganmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini tidak ada masalah. Ini kalimat yang benar, kalimat yang hak bahwasanya mereka meminta syafaat kepada Rasulullah dan minta syafaat kepada Rasulullah atau selain beliau kalau orangnya hadir ya orangnya masih hidup orangnya hadir minta dalam perkara yang ada kemampuan padanya maka tidak mengapa beda kalau minta syafaat kepada mayit karena sebagaimana sudah sering anak ulang-ulang bahwa meminta syafaat ataupun istighatha, isti'adha, isti'anah itu harus terpenuhi tiga syaratnya. Orangnya hidup, orangnya hadir, minta dalam perkara yang ia ada kemampuan padanya. Tapi kalau syaratnya hilang, salah satu syaratnya hilang, maka ia terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Syarat pertama orangnya harus hidup. Kalau minta kepada orang mati berarti itulah kesyirikan. Orangnya hidup tapi tidak ada. Panggil namanya, wahai Syekh fulan, Imam fulan, wali fulan, wali fulan, ustad fulan. Tolong do, tolong bantu saya, selamatkan saya. Orangnya jauh. Berarti engkau meyakini padanya ada hak pengaturan alam. Atau orangnya hidup dan ada di tempat tetapi meminta dibantu dalam perkara yang ia tidak punya kemampuan dalam arti yang mampu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya minta tolong, tolong bantu saya hentikan tsunami ini, ya, bantu saya tenangkan bumi yang sedang gempa ini. Manusia tidak sanggup. Itu kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian terlarang. Tidak boleh. Asy-syafa'atu syafaat maknanya kata Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah adalah doa. Syafaat itu artinya doa. Apabila engkau mendoakan saudaramu berarti engkau telah memberi syafaat untuknya. Sebagaimana salatnya kaum muslimin terhadap mayit itu syafaat bagi dia syafaat bagi mayit tersebut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billah illa syaffa'ahumullahu fihi." Tidaklah seorang muslim meninggal Kemudian jenazahnya disolatkan minimal oleh 40 orang yang tidak mempersekutukan Allah oleh ahli tauhid kecuali Allah menjadikan doa mereka dalam solat itu sebagai syafaat. Maka syafaat itu diminta dari orang yang hidup dan orang yang mampu untuk mendoakan. Maka ucapan dia nastashfi'u bika 'ala Allah kami meminta syafaat bika ay bidu'aika dengan doamu agar engkau mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal qawlu minhu lin makbul maqbul. Ucapan ini, ucapan dia kepada Nabi diterima. Tapi ucapan dia wabillahi alaika dan dengan Allah terhadapmu. Jumlah inilah, kalimat inilah yang diingkari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ia telah menjadikan Allah sebagai pemberi syafaat di sisi Rasulullah. Ia menjadikan Al-Khaliq sebagai pemberi syafaat di sisi makhluk yang biasanya si pemberi syafaat ini yang memintakan syafaat ini derajatnya lebih rendah. Dan tentunya ini adalah bentuk tanakkus lillah, perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ini sisi pengingkaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap ucapan si Badui tersebut karena dia merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah tidak ridha dengan ucapan tersebut. Bal angkarahu bahkan beliau mengingkarinya akan beliau mengingkarinya. Maka di dalam hadis ini terdapat sebuah pelajaran yang berharga yaitu ingkarul mungkar. Prinsip mengingkari kemungkaran. Serta juga di dalamnya terdapat pelajaran yaitu sikap tegas terhadap orang yang bersikap buruk terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan kemudian kata Syekh dikatakan hadza jahilun, ini orang yang jahil. Ini orang bodoh, jangan dikerasi. Bal yughalladu alai bahkan dikerasi, ditegasi agar ia berhenti dan orang lain juga berhenti. Maka barang siapa yang melakukan tindak keburukan terkait hak Allah Subhanahu wa taala, ia diingkari dan ditegasi. Tidak dibiarkan dengan alasan dia seorang yang jahil, orang yang bodoh. Agar ia tahu dan mengerti bahwa dia telah salah. Dan dia telah beradab dengan adab yang buruk terhadap penciptanya agar ia bisa bertaubat dan mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja bukan berarti jangan kira Rasulullah tidak pernah tegas, keras. Rasulullah syaddada alaihi dengan mengatakan waihak diulang sampai tiga kali pada beberapa kalimat yang kita baca tadi waihak mengatakan ucapan demikian waihak dan beliau bertasbih terus bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang diucapkan oleh si Arabi tersebut sehingga dikatakan famazala yusabbihu hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabihi beliau terus bertasbih sampai diketahui dan terlihat pada wajah-wajah para sahabat Para sahabat menyaksikan bagaimana terpengaruhnya Rasulullah. Nampak perubahan. Naam rona wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas apa yang diucapkan oleh si Arabi tersebut. Demikian pula memberikan bekas dan pengaruh terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum. Lalu kemudian Nabi menjelaskan kepada si Arabi, kepada si Badui, setelah beliau mengingkarinya dan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensucikan Allah dari sikap perendahan tersebut dan Rasulullah mengajarinya waihak atadrim Allah tahukah engkau siapa itu Allah lalu kemudian beliau menjelaskan bagaimana keagungan Allah Jalla wa'ala dan bahwasanya makhluk-makhluk yang besar ini langit, bumi, ya, langit yang tujuh dengan semua yang ada di dalamnya, di atasnya, bumi yang ada di atasnya dan di dalamnya. Semua ini berada di bawah aras. Arsy itu makhluk yang paling agung, yang paling besar. Wallahu jalla wa ala fauqa arsyhi dan Allah berada beristiwa di atas arsy-Nya. Arsy yang besar yang ia merupakan a'zamul makhlukat, makhluk yang terbesar ia terjadi padanya at-ta'assur ada pengaruh. Ia sampai bersuara, berbunyi. Hatta inna lahu atifan, yakni lahu sautun, ada suaranya. Jadi seperti kalau kita naik kendaraan itu, mobil misalnya atau apa, terlalu berat penumpangnya, ngek-ngek gitu. Ada suara keberatan, eh, kelebihan muatan. Maka ini menunjukkan tentang keagungan Allah. Menunjukkan tentang keagungan Allah. Arus yang begitu besar di atas langit dan melingkupi seluruh alam yang ada ini dan al-kursi kursi saja itu melingkupi langit dan bumi Jadi langit dan bumi kalau dibandingkan Al-Kursi Al-Kursi yang disebutkan tafsirannya adalah maudhu al-qadamain tempat kedua kaki berpijak. Al-Kursi dibandingkan langit dan bumi, maka langit dan bumi ibaratkan sebuah gelang yang dilemparkan di hamparan padang pasir yang luas. Maka padang pasir yang luas itu adalah gambaran tentang Al-Kursi. Sementara gelang yang kecil itu adalah langit dan bumi. Namun Al-Kursi dibandingkan Arsh maka ia pun ibaratnya seperti gelang yang dilemparkan pada hamparan padang pasir yang luas gelang kecil itu adalah Al-Kursi dan hamparan padang pasir itu adalah arus. Ini menunjukkan betapa besarnya arus. Wallahu jalla wa ala a'zamu min dzalika wa akbar dan Allah Maha besar. Maka arus bersama dengan besarnya dan luasnya ia merasakan pengaruh ia sampai berbunyi sebagaimana bunyi kendaraan akibat kelebihan muatan dari penumpangnya, dari muatannya. Dari istiwa Allah Subhanahu wa taala di atasnya. Lalu bagaimana yang keagungannya demikian ini kemudian ia dimintai syafaat terhadap makhluknya sebagai penghubung terhadap makhluk bagaimana dia telah berbuat buruk terkait hak Allah dan merendahkan Allah. Arus yang begitu besar saja demikian. Dan subhanallah, telah datang sebuah riwayat di dalam Bukhari Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتزت العرش لموت سعد Arus pernah bergoncang karena sebab kematian Sa'ad, yani Sa'ad bin Mu'ad. Masya Allah ars berguncang di saat sahabat saat ibni Mu'ad wafat. Dan disebutkan pula dalam riwayat lima Nasai yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadzal ladzi taharraka bihil arsyu Inilah orang yang ars bergoncang karenanya wa lahu abwabus sama dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah dan jenazahnya disaksikan oleh 70 ribu malaikat. Masya Allah. Jenazahnya disaksikan oleh 70 ribu malaikat. Yang disebutkan pula dalam riwayat Imam Tirmidzi disahihkan oleh Imam Al-Albani dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di mana disebutkan tatkala jenazah Sa'ad bin Mu'ad dipangkul, dipanggul ya dibawa jenazah beliau ditandu maka orang-orang munafikin mengatakan betapa ringannya jenazah dia dan ini terjadi karena hukum yang telah ia tetapkan terhadap Bani Quraidah. Yahudi Bani Quraidah. Ketika mereka berkhianat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menaklukkan mereka dan menetapkan beberapa hukum, meminta pendapat kepada sahabat. Kemudian usulan sahabat Sa'ad bin Mu'ad yang diterima Rasulullah alaihi salatu wassalam terkait hukum tentang mereka. Maka munafikin mengatakan ringan sekali jenazahnya karena sebab keputusan hukum yang ia lakukan terhadap Bani Quraidah. Maka ucapan tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, "Innal malaikata kanat tahmiluhu." Jenazahnya ringan karena para malaikat membawa jenazah beliau. Yang tadi disebutkan pada riwayat sebelumnya, jenazahnya disaksikan oleh 70 ribu malaikat. Subhanallah. Ikhwan kaum muslimin yang dirahmati dan dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala.